Dewi Unggul. Tidak, aku tidak bisa. Ah, lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadarku cuma Dewi. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi di atas gelagah one. Pelangi di atas gelagah wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jangan ragu-ragu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik kakak. Pelangi di atas gelagah wangi. Serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit teman, kita perang di jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. Terus! naga wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Tijab, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. menjelang sore sudah tiba di kota Raja Majapahit. Bahkan sekarang dia sudah berada di depan pintu gerbang Padurasa. Tapi rupanya keinginannya menghadap Putri Wandansari mendapat sedikit rintangan. Dua orang prajurit jaga menghalang-halanginya masuk. onar prajurit. Saya hanya ingin menghadap uh, Tuan Putri Sari. Hmm. Kamu pasti perempuan desa ya. Jelas kamu tidak tahu tata cara menghadap orang penting di istana. Hei, kamu tidak bisa menghadap para pejabat kerajaan seperti mau ketemu tetangga-tetanggamu di desa sana. Di sini semua ada aturannya. Tidak bisa sembarangan. Karena itulah pintu gerbang ini dijaga ketat. Uh, lalu bagaimana caranya supaya saya bisa menghadap beliau? Katakan dulu siapa kamu, siapa namamu, dan apa keperluanmu. Saya tidak bisa mengatakannya pada kalian. Saya hanya akan mengatakannya langsung di depan Tuan Putri Sari. Kalau begitu kau tidak akan diperbolehkan masuk pintu gerbang Padurasa. <sighs> saya sudah jauh-jauh pergi kemari, prajurit. Kenapa kalian mempersulit langkah-langkahku? Saya kan hanya ingin menghadap Tuan Putri Sari. Aduh, kamu perempuan keras kepala. Bodoh dan keras kepala. Sudahlah, lebih baik kamu kembali saja. Nanti kalau kamu sudah bisa memenuhi persyaratannya, baru boleh datang kemari lagi. Dan kami pasti akan mengantarkanmu menghadap Tuan Putri Sari. Hei, prajurit! Sepertinya kalian sangat meremehkan aku ya. Kamu tidak perlu bicara apa-apa lagi. Cepat pergi. Baik, aku akan pergi. Tapi kalian berdua, prajurit-prajurit sombong, pasti akan menyesal. Apa katamu? Perempuan sial. Berani kau berkacak pinggal di depan kami. Prajurit pajak pahit. Ayo, silahkan. Jika kalian tersinggung, mau marah, silahkan. Tapi dengar aku ya. Aku akan mengadukan semua ini pada Raden Bondan Kejawan. Begitu Woro Kembang Sore menyebut nama Bondan Kejawan, dua orang prajurit Majapahit itu tampak terkejut. Wajah mereka mendadak menjadi pucat seperti kertas putih. Selanjutnya, mereka berusaha bersikap ramah pada Woro Kembang Sore. Tadi kamu ngomong apa? Raden Bondan Kejawan? Oh, kamu punya hubungan apa sama Raden Bondan Kejawan? Hah, itu bukan urusan kamu. Kalian tidak perlu tahu. Aku mempunyai hubungan apa dengan Raden Bondan Kejawan. Sekarang bagaimana? Kalian masih berusaha menghalang-halangi aku melewati pintu gerbang Padurasa? Hah? uh, uh, bagaimana ya? Uh, sebenarnya kami... Uh, tapi baiklah, uh, eh, silahkan, silahkan masuk. Ah, prajurit gombal. Kalau sejak tadi kalian bersikap baik-baik, aku tidak perlu membawa-bawa nama calon suamiku. Huh? Prajurit jaga itu ternganga keheranan sambil saling bertatap pandang. Sementara itu, Waro Kembang Sore sudah menuntun kudanya melintasi pintu gerbang Padurasa. Putri Wandam Sari adalah seorang wanita setengah tua namun begitu, penampilannya masih cukup mengesankan. Wajahnya yang masih menampakkan sisa-sisa kecantikan masa lalu. Kulitnya yang putih bersih dan dibungkus kain sutra berwarna merah menyala membuat penampilannya semakin mempesona. Dia duduk di atas kursi ukir-ukiran di belakang meja bundar yang terbuat dari marmer mengkilap. Selembar kertas terselip di jari-jari tangannya setelah selesai membaca surat yang ditulis Nyimut Mainah, sambil tersenyum, Putri Wandan Sari berpaling ke arah Moro Kembang Sore yang duduk bersila di lantai ruangan pendopo. kembang sore? Ah, iya Tuan Putri. <laughs> Aku kenal baik ibumu kembang sore. Dulu kami bersahabat. Tapi setelah ibumu menikah dengan Umar Makdum Sarpin, kami lalu jarang bertemu. Apalagi setelah aku diboyong ke Istana Majapahit. Hmm, hanya sesekali ibumu suka datang untuk menjual perhiasan-perhiasan dari intan berlian ataupun batu-batu mulia. Ah, oh ya, Bagaimana keadaan ibumu sekarang, Kembang Sore? Setelah membaca surat ini, aku jadi kangen padanya. Ah, akhir-akhir ini kesehatan ibu agak kurang baik, Tuan Putri. Beliau ah, sering sakit. Ah, memang saya dengar setelah suaminya meninggal, ibumu seringkali tampak murung. Tidak ceria lagi seperti pada saat Umar Makdum Sarpin masih hidup. Baiklah, Kembang Sore. Menurut surat yang ditulis ibumu, katanya kau ingin bekerja di Istana Majapahit. Apa benar demikian? Uh, uh, uh, ampun Tuan Putri, kalau Tuan Putri Wan dan Sari berkenan, uh, memang sesungguhnya hamba ingin mempunyai pengalaman di lingkungan istana. Ya, maklum, hamba tinggal di desa terpencil, jauh dari mana-mana. Hamba ingin melihat dunia yang lebih luas. Ah, <laughs> ya, ya, ya. Itu sebuah angan-angan yang bagus sekali. Aku setuju. Dalam surat ibumu itu dikatakan bahwa kau mempunyai pengalaman tentang ilmu kanuragan. Apa benar begitu? Ah, ah, ah, benar, Tuan Putri. Walaupun hanya sedikit, hamba mempunyai simpanan ilmu kanuragan. <laughs> hamba menekuni ilmu ini Sejak hamba masih kecil, hamba dilatih oleh sepupu hamba, namanya Empu Jenerdana. Baiklah, Kembang Sore. Aku sudah tahu semua apa yang dimaksudkan ibumu dalam surat ini. Aku tidak berani berjanji, ah, tapi aku akan mengusahakannya. Mungkin aku harus mencari kesempatan yang baik untuk menghadap Sang Prabu. Kalau misalnya Gusti Prabu Brawijaya kurang berkenan mengambilmu menjadi pegawainya, jangan khawatir ya. Kau masih bisa bekerja di sini, di Istana Kaputren. Ah, setidak-tidaknya kau bisa menjadi dayang-dayangku. Ah, terima kasih Tuan Putri. Apapun yang Tuan Putri berikan pada hamba, akan hamba junjung tinggi, akan hamba anggap sebagai amanat yang harus hamba letakkan di atas kepala di dalam hati. berhenti. Setahun segera berlalu. Pada Padepokan kila masih seperti dulu. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, sesungguhnya ada sedikit perubahan di sana. Ada sedikit cahaya terang dan kegembiraan menyinari tempat kediaman Resi Wiyasa. Beberapa bulan yang lalu, Endang Puspitasari melahirkan dengan selamat seorang anak laki-laki yang sehat. Resi Wiyasa memberinya nama Putut Jantaka. Wah, wah, wah, wah. Nangisnya kencang sekali. Ini pertanda dia akan menjadi laki-laki yang kuat laki-laki sejati. Hah, nangis putut. Hmm? Ayo, ayo nangis yang keras. Biar seluruh isi dunia mendengar. Hmm? Iya, iya, iya. Begitu. Ya, jangan takut. Hmm? Kalau mau nangis, nangis saja ya. Aduh, aduh, aduh. Tenaganya besar sekali bocah ini. Wah, wah, wah, wah, wah. Jari-jari tanganku cengkeram kuat sekali. Ah. <laughs> iya, iya, ya. Apa? Hmm? Hmm? Mau apa butuh cantaka? Ha? Mau minum ya? Mau minum air susu ibumu? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Hmm? Haus ya? Ha? <laughs> <laughs> waduh, waduh, waduh. Kok kok bocor di sini? Eh? eh oh, eh, aduh, kakek kok disiram air begini? Ya? Ada apa ya, Resi? Oh, pipis lagi ya? Tidak apa-apa, pipis. Sudah jamaknya bayi sering pipis. Hmm? Kalau tidak bisa pipis malah nanti perutnya kembung. Eh? <laughs> oh ya, mana popoknya sini sini sini. Sini. Biar kakek ganti popoknya. Setelah itu baru nanti minum air susu ibumu ya. Iya kan? Hah? <laughs> Wah, diam ini kakinya. Jangan bergerak-gerak terus. Hmm? Biar kakek ganti dulu popoknya ya. Ini ha, ha, ha, popok yang kotor, yang basah nanti dicuci. Sekarang ganti pakai yang kering ya. Hmm, hmm. Supaya apa? supaya tidak masuk angin. <laughs> Sini ayah Resi, biar dia minum dulu. Oh iya iya iya ya, minum dulu ya sayang ya. <laughs> Minum susu ibu dulu ya. Haus? Hmm? Haus. Oh, <laughs> putut mau minum dulu kek. Kemana Sari? Hmm? Tadi saya lihat di belakang bersama beberapa orang cantik sedang mengurusi ternak. Katanya ada kambing yang dimakan anjing liar. Ya, memang sudah zamannya seperti ini. Anjing liar yang biasanya berkeliaran di hutan-hutan sekarang sudah masuk ke kandang ternak milik warga desa. Ya, sudah zamannya. Oh ya, uh, katakan pada suamimu Aku tunggu di ruang pendopo. Iya, Ayah Resi. Katanya dia ingin sekali bicara dengan Ayah Resi. Entah apa yang akan dibicarakannya. Ah, benar kan, hmm, sayang? Sekarang diam ya. Setelah mulutnya nyeruput air susu, terus diam saja. Aduh, ah, tuh, tuh, tuh, tuh. Itu matanya sudah mulai kecil. Ngantuk ya. Hmm, hmm. Oh iya, iya iya iya. Mau bobo? Mm -mm. Ya, bobo lah ya. Mm, mm, mm. Nanti setelah bangun main-main lagi sama kayak biasa ya. Katanya ada sesuatu yang ingin kau bicarakan dengan Wadi Janardana. Hmm? Iya, Kakang. Soal apa? Uh, soal Kusuma Dewi. Ah, sudahlah, Adi Janardana. Tidak usah memikirkan anak itu lagi. Barangkali dia sudah menemukan jalan hidupnya sendiri. Lebih baik kita memikirkan apa yang ada di indra kila. Hmm? Sekarang kau sudah punya anak, Pusatkan perhatianmu pada anak dan istrimu, pada keluargamu. Oh, tapi Kakang biasa, rasa-rasanya masih ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Saya tahu Endang Dewi pergi meninggalkan Indra Kila, pergi meninggalkan keluarga, gara-gara saya. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Nanti kau akan terasa berat. Tapi kalau saya diam saja, sementara dalam hati saya merasa hal ini merupakan kesalahan saya saya akan semakin bertambah berat, Kakang. Karena itu, saya ingin melakukan sesuatu untuk setidak-tidaknya mengurangi rasa bersalah yang terus-menerus menjadi momok dalam keluarga kecil saya. Lalu apa yang akan kau lakukan, Adi dan Erdana? Hmm? Kenyataannya Kusuma Dewi sudah pergi. Dan kita semua tidak ada yang tahu di mana sekarang dia berada. Karena itu, Kakang Wiasa, saya sudah bertekad saya akan mencarinya. Mencarinya kemana? Kemana saja, Kakang. Yang penting ketemu. Dan saya akan membawa Kusuma Dewi pulang kepada epokan Indra Kila. Baru setelah itu, saya akan merasa lebih tenang. Tidak akan ada lagi rasa bersalah menghantui kehidupan saya. Hmm, <laughs> kalau mau jujur, sebenarnya aku kurang setuju dengan niatmu itu, Adi Chandra Dana. Saya hanya minta waktu satu bulan saja, Kakang. Kalau dalam satu bulan saya tidak dapat menemukan Kusuma Dewi, saya akan segera kembali ke Indrakila. Apa kamu sudah bicara dengan istrimu? Uh, belum, Kakang. Setelah Kakang Wiasa bisa memahami keinginan saya ini dan menyetujui kepergian saya, baru saya akan bicara dengan Puspita Sari. Hmm. Baik, kalau begitu. Kau bicarakan dulu dengan istrimu. Kalau memang Puspita Sari tidak keberatan, ya, Kau boleh pergi mencari Kusuma ini. Empu Janardana bernafas lega. Malam harinya, sebelum tidur, dia berbaring di samping istrinya yang sedang menyusui si bayi. Pada kesempatan itu, dia mengutarakan niatnya mencari Kusuma Dewi. Tampaknya Puspita Sari kurang bisa menerima niat sang suami Saya kira niatmu itu kurang bijaksana, Kakang. Kita mempunyai seorang bayi. Usianya belum genap empat bulan. Masih terlalu kecil untuk ditinggal pergi ayah kandungnya. Saudara pendengar, demikianlah seri ke-51 serial Sandiwara Radio, Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain. Ivona Rose sebagai Waro Kembang Sore, Neni sebagai Putri Wandan Sari, Mimin Mujio dan Abbas sebagai prajurit jaga, With Hendra sebagai Resi Biasa, Ferry Fadli sebagai Empu Janardana, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah niat Tempu Janardana meninggalkan padepokan Indrakila untuk mencari Endang Kusuma Dewi akhirnya bisa diterima oleh sang istri maupun mertua? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. buat bunga